Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh al alamah Shalal Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak kelompok-kelompok sesat yang meniadakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala Kadangkala kala mereka mengatakan itu hanya ungkapan, hanya dongeng hikayat, macam-macam dari kalangan Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, eh, kemudian Maturidiyah, enam atau yang semisal mereka. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qudamah memperbanyak dalil bahwasanya Allah, Allah taala itu benar-benar berbicara. Ada hurufnya, ada suaranya. Kita lihat. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi halaman 100 bagian atas, halaman 100 bagian atas. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takama idza takallama Allah bil wahyi, sami'a sautahu ahlus sama' wa rumiya dzalik 'an Nabi sallallahu Apabila Allah taala berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suaranya. Berarti apa? Kalau mendengar suaranya ada hurufnya. Ada suaranya. Paham ya? Ada hurufnya, ada suaranya. Coba antum bicara tanpa huruf, bisa enggak? Eh? Coba antum sekarang bicara tanpa huruf, bisa nggak kira-kira berbicara tanpa huruf? Eh, bisa nggak Abdurrahman? Bicara tanpa huruf. Bisa? Nggak bisa. Atau walaupun bicara sedikit aja pasti keluar hurufnya. Coba bicara dikit aja. Naam, hurufnya keluar. La, ada hurufnya. Coba antum bicara dikit aja tanpa huruf. Coba. Bisa nggak harus kira-kira? Bicara dikit tanpa huruf. Nggak bisa. Antum bilang <clears throat> itu nggak bicara. bang ya? Nah, kemudian antum apa itu juga nggak bicara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hurufnya yang mana? Sehingga apa? Yang namanya pembicaraan itu pasti ada hurufnya. Nah, ini di sini Allah taala ketika berbicara dengan wahyu, enam penduduk langit mendengar suaranya. Berarti ada suaranya, ada hurufnya. Nanti kita lihat penjelasan di bawah itu. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah catatan Syarah 131. Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahli sama' wa humul malaikah alladziina fis sama'. Masyaallah. Apabila Allah taala berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suaranya yaitu para malaikat yang berada di langit. Para malaikat yang berada di langit mendengar suaranya. Hadza mauqufun an Ibnu Mas'ud anhu. Hadis ini mauquf. Pertanyaannya seputar mustalah. kita pelajari mustalah hadis selesai bekunia ya, kita lihat masih ingat atau tidak? Hadza mauqufun an Abi Mas'ud. Hadis ini mauquf sampai kepada ibn Mas'ud. Ya wa na'am. Abdullah bin Mas'ud sahabat atau tabi'in ini ya? Eh barakallahu fiik pertanyaannya. esan Abdullah bin Mas'ud sahabat atau tabi'in? Sahabat. Hadisnya mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Berarti marfu' enggak ini hadisnya? Hah? enggak marfu. Paham ya? Nah, secara dohir enggak marfu, tapi nanti ada penguatnya. Ada penguatnya. Setelah dohirnya kalau mauquf itu enggak marfu, kecuali kalau nanti apa barakallahu fiik dikenal marfuun hukman, marfu secara hukum. Seorang sahabat mengatakan contohnya umirna, kita diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi Paham ya? Itu nanti apa? Namanya marfu hukman. Contoh lain, sahabat menceritakan tentang hari kiamat menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, itu kan perkara gaib semua. Perkara gaib nggak mungkin sahabat tahu langsung, melainkan dari siapa? Dari Rasulullah SAW berarti apa? Marfu salah hukum. Tapi ke surat dohir ini mauquf ya mauquf. Ewa, pantunnya seputar mauquf. Ewa na'am. Aba Mu'ad, ingat enggak? Na'am ahsan, ingat-ingat ya wa ma adaftahu ilal ashabi min wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin dan yang kamu sandarkan kepada sahabat baik ucapan atau perbuatan maka itu namanya mauquf paham ya mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW kalau sampai kepada Rasulullah namanya marfu' kalau sampai kepada tabi'in namanya apa maqtu' wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u sudah kita lewati semuanya ya jadi kalau antum dengar atau lihat artikel seperti itu paham Hada mauqufun 'an Ibnu Mas'ud. Ini mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Lakin jaa marfu'an 'an Nabi saw akan tetapi datang secara marfu' dari Rasulullah saw. fi hadis Nawas ibn Sam'an. Di dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Apa itu? Idza takallama Allah bil wahyi as samawati minhu rad'ah. Aw rajfah aw rajfah artinya apabila Allah telah berbicara dengan wahyu maka langit pun bergetar dan mengeluarkan dentuman yang sangat besar dentuman suara yang sangat besar paham ya nah bergetar mengeluarkan suara atau dentuman suara yang sangat besar yang sangat keras nah bagaikan apa petir atau yang semisalnya fa idza sami'a dzalika ahlus sama saiku. apabila penduduk langit mendengar langsung mereka pingsan bayangkan itu wa kharru lillahi sujjada. Akhirnya mereka pun apa? nambar barakallahu fikum tersungkur dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibrilu. Jibrilu sebagai fa'ilnya ya. Nah, fayakunu sebagai apa barakallahu fikum afan isminya kun ya diakhirkan fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibrilu. Maka ketika pingsan semuanya, yang pertama kali dari malaikat tersebut yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukalimuhumullah, fayukalimuhumullah min wahyi bimasa. Kemudian Allah Taala mengajak bicara dia dengan wahyu nah barakallahu fikum dari wahyunya bimasa dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Semuanya yamuru Jibril. Kemudian Jibril melewati. Kullama marra bi ahli sama sa'alahu ahluha. Setiap kali Jibril melewati penduduk langit, penduduk yang ada di situ tanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril fayaqul qala al-haqqu. Namanya Jibril mengatakan al-haq. Nah Allah Taala mengatakan al-haq, mengatakan al-haq kebenaran. Wa huwal aliyul kabir dan dia zat yang maha tinggi dan maha besar. Wa hadza fihi anna Allah yatakallam bi kalamin tartajif lahu sama min haibatihi wa tarta'id. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Berbicara dengan suatu nah barakallahu fikum perkataan yang membuat langit bergetar dikarenakan apa? haibah yaitu kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarta'id dan juga bergetar mirip artinya. Tarta'id bergetar, nam guncang atau semisalnya. Wa annal malaikata yus wa annal malaikata yus'aq nam Yus'akun, kalau di sini pakai yus'akun berarti di dipingsankan bikin pingsan. Kalau pun berarti mereka pingsan. Ini harakatnya di doma awalnya itu ya. Dan sungguhnya para malaikat mereka apa? Mereka pingsan. Wa yakhiruna lillahi sujada. Nah, dan mereka semua tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yas'alu wa annahum yus'aluna idza aqa idza afaku. Kemudian mereka pun akan ditanya ketika mereka sadar. Mata qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril? Fayaqul qala al-haq. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang baca qala al-haqqa. Berarti nanti maqul qaul, maqul qaul, haqqo itu sebagai maqul qaul, sebagai maqul bi dari maqul nah maqul qaul atau mereka sebagian mengatakan seperti itu, tapi kalau al-haqqu nah berarti qauluhu al haqq. Qaulul haqqu atau al-haqqu qauluhu. Naam, mutada khabar. Fayaqulu qala al-haq wa huwa al al kabir. Maka Jibril mengatakan yang diucapkan adalah kebenaran, al haqq dan dia adalah zat yang tinggi dan besar. Perhatikan, fa fihi isbatul kalamillah. Maka dalam hadis ini terkandung apa? Di dalamnya terkandung penetapan kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berarti apa? berbicara dengan sebenar-benarnya. Wa annahu tasma'uhu. Wa annahu tasma'uhu as samawati dan bahwasanya langit-langit pun mendengarnya. Wa yasma'uhu ahlus samawati dan penduduk langit pun mendengarnya. Wa yahmiluhu Jibril min Allah, kalau Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuballighu liman amarahu Allah bitablighi min rusulil bashar. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa punya Allah taala perintahkan untuk menyampaikannya. Paham ya? Jadi Allah taala perintah Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Dari kalangan apa? Rasul dari kalangan manusia. Ucapan Rasul dari kalangan manusia berarti Rasul terbagi menjadi berapa kemarin? Abdurrahman? Dua apa itu? Rasulun malaki sama Rasulun Bashari. Rasulun Bashari itu pertama kali diutus untuk penduduk bumi ya Nuh salam. Rasulun Bashari. Kalau Rasulun malaki, malaikat juga Rasul. Malaikat juga Rasul, utusan Allah Ta'ala juga. Cuman dari kalangan mana? Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Paham ya? Nah, mana dalilnya bahwasanya malaikat juga Rasul? Dalil yang menunjukkan malaikat juga Rasul, dalilnya mana? Eh, Ihsan. Naam ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masawasalat wa ruba. Fatir kan? Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Syahidnya. Nah, zat yang menjadikan para malaikat itu adalah utusan-utusan. Rasulun malaki sama rasulun basyari. Rasulun malaki utusan dari kalangan malaikat yang paling mulia siapa tadi? Jibril alaihissalam. Rasulun basyari yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Adapun Adam Pertama kali katanya Rasul yang diutus adalah Nuh alaihissalam katanya. Padahal Nabi Adam kan pertama. Orang pertama kali kan Nabi Adam alaihissalam. Kok ini Ros, kok Nuh gimana ini? Kira-kira gimana Abdullah? Ewanam, sebutan para ulama karena nabiyan walam yakun rasulan. Nabi Adam nabi bukan rasul sehingga tetap kembali kepada dalil yang sering antum dengar itu ya Nuh anta awal rasulin ila ahli anta awal rasulin ila ahli al-ard. wa Nuh, kamu adalah rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Paham ya? Nah, karena awal mulanya munculnya kesyirikan jadi zaman Nabi Nuh ini. Selang jarak sangat jauh antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Awal mulanya dosa ada cuman bukan kesyirikan. Ya mungkin pembunuhan atau dosa maksiat yang lainnya. Tapi kesyirikan awal kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaumnya waktu itu mereka berbangga-bangga menggambar orang-orang soleh yang meninggal gambar. Awal mulanya gambar sebabnya hati-hati. Ternyata gambar termasuk sarana kesulitan juga bisa. Kalau nggak percaya, ada pengagungan tertentu pada suatu gambar. Coba antum lihat, ketika orang-orang awam majang gambarnya orang tuanya di tembok itu misalkan, gambar orang tuanya itu. Antum ambil gambarnya, antum injak gambarnya. Injak gini. Marah-marah enggak kira-kira? marah-marah, antum nggak sopan, nggak menghormati, nggak mengagungkan. Nah, pada gambar, bayangkan itu. Jadi seakan-akan apa mengagungkan gambar sudah. Itu ada benih-benih kesyirikan oleh betina. Zaman Nabi Nuh Alaihissalam awal mula pun gambar saja, gambar orang soleh gambar di pajang tempat-tempat duduk mereka. Setelah generasi datang berikutnya para fikum setan baru apa? Eh, mereka melancarkan tujuan jelek mereka. Itu orang-orang soleh dulu, itu orang-orang besar, orang-orang gini-gini. Akhirnya mereka sembah. Sebabnya apa mulanya? Gambar, hati-hati. Jadi gambar itu termasuk sarana yang sangat berbahaya para kalafik. Naam. Nol musta'an. Kita lihat sini, maksudnya gambar itu gambar makhluk nyawa tadi ya. Ewa. Jadi Rasul terbagi menjadi dua Rasulun Malaki dan Rasulun Bashari. Kita lihat atas bagian atas lagi. Warwa Abdullah bin Unais Nah, ini masih kalamnya Ibnu Qudamah yang atas itu matan. Anin Nabi SAW Anahu qal Yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah Hufatan uratan ghulla Buhma Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda Kama yasma'uhu man qaruba al malik, ad danyan Rol a'immah bihi al Bukhari Allah mustaan Perhatikan ini hadisnya sangat mulia Bagus sekali untuk renungan kita bersama bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan, dikondisikan, dikumpulkan semuanya jadi satu tanpa pandang bulu. Mulai dari apa? Rakyat sipil hingga pejabat negara, nggak ada istilah ini bupati sendiri, gubernur sendiri nggak ada. Jadi satu semuanya. Jadi nggak perlu apa? pamer kekayaan ketika di dunia. Paham yang kita lihat ini? suruh Allah khalaik Allah Ta'ala akan kumpulkan makhluk-makhluk semua nanti dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat. Lihat ini kondisinya ini. Pakaian mewahnya enggak ada. Mobil mewah ditinggal, nggak ada semuanya. Hufatan tanpa sehelai pakaian, telanjang. Nah, barakallahu fiik tanpa sehelai pakaian sampai apa tidak pakai alas kaki, uratan telanjang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik tanpa sehelai pakaian. Pertama hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang, ghurla tanpa berkhitan sebagaimana awal kali diciptakan. Antum atau kita? Ketika awal kali diciptakan dalam kondisi berkhitan atau tidak? Alhamdulillah tidak. Nah, nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti kondisi awal mulanya. Kama badakna awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan dulu kami ciptakan, nanti akan ulangi lagi. Karena ada satu tulang yang tidak hancur di situ. Paham ya? Tulang apa? Iqbal? Tulang ekor. Kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbad danab. Minhu khulik wa fihi rakab. Kata Rasulullah SAW. Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali apa? kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi rokat. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Faham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, dibangkitkan semuanya dalam keadaan tanpa beralas kaki, telanjang, ghurla tanpa berkhitan, buhma tanpa membawa sesuatu apapun, la harta wala uang wala syai'. Sendiri-sendiri. Paham ya? Telanjang bayangkan ini. Laki-laki perempuan satu atau tidak ini Novel? telanjang ini jadikan satu atau bagaimana? Jadi satu. Sama-sama sebutkan dalam hadis Aisyah Minin radhiyallahu anha, beliau sempat bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya?" Apa perkataan Rasulullah Alaihi Wasallam, "Ya Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih ngeri daripada sekedar apa? melihat sebagian mereka beraurat yang lainnya. Enggak sempat. Walaupun berjajaran berhadapan enggak sempat. Karena apa? Karena keadaan genting sekali situ. Pengennya bagaimana? Masing-masing selamat. Ya enggak? Yaumanya firul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di hari tersebut bagaimana caranya selamat? Dah itu ada. Paham ya? Allahumma sallim sallim. nah ngeri ya keadaannya ya. Nasallahu alaihi wasallam. Kita lihat bawahnya itu, syarahnya kita lihat dikit. Nah, kemudian Allah taala, nah barakallahu fikum eh, ketika membangkitkan, nah menyeru mereka dengan suara. Yang suara tersebut didengar orang yang jauh sebagaimana nah orang yang jauh pun mendengar sebagaimana nah mendengarnya orang yang dekat. Berarti ada suaranya. Paham ya? Ada suaranya. Jadi nah suara Allah Taala tersebut didengar orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat pun mendengar. Nah, seperti itu. Anal Malik, anad Danyan. Aku adalah raja penguasa. Aku adalah zat yang membalasi. Allah Subhanahu wa taala bayangkan. Karena di hari tersebut tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi penguasa yang nomor satu tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Terdiam semuanya, tidak ada bicara sama sekali. Seribu bahasa diam, seribu bahasa. Tidak ada yang bicara. Allah taala mengatakan lillahi wahdul qahhar. Hanya milik Allah Taala dan Maha Tunggal dan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak ada yang eh, berbangga-bangga dengan kekuasaan atau yang semisal. Jadi satu semua dikumpulkan nanti. Kalau Syekh al Fauzan astaghfirullah. perhatikan bahwa itu. hada fihi annal min minallah jalla wa ala. Di sini ada pendalilan bahwasanya ucapan dari Allah Subhanahu wa taala mutajaddidul ahad. Paham ini ungkapan ini. Bahwasanya ucapan Allah Subhanahu taala yang muncul dari Allah SWT itu per individunya terbaharui. ngertikannya gitu. Per kalamnya itu terbaharui. Jadi bukan kalam nambar Allah fikum satu kalam untuk selamanya itu bukan. Per individunya, per kalamnya itu terbaharui. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ketika Allah Taala berbicara dengan Musa as, beda pembicaranya. ketika Allah Taala bicara dengan Nabi Muhammad. Pembicaraannya beda. Cuma sama-sama berbicara sehingga apa kemarin kaidahnya qadimun nau' hadisul ahad. Kalau jenisnya kalam itu sejak dulu Allah Taala memang disebutin kalam, tapi per individu kalam, per kalam itu ia terjadat, terbarui sesuai dengan kehendak Allah Taala. Paham soal ini Abdullah? enam. Kita lihat berikutnya, wa annahu yatakallam idza syaa, bahwasanya Allah Taala berbicara apabila Allah Taala menginginkan. Fahadah kalamun yahdus minhu subhanahu wa ta'ala yumal kiamat. Ini ada ucapan yang akan muncul nanti dari Allah Ta'ala di hari kiamat kalamun bisautin ucapan yang ada suaranya ucapan yang ada suaranya wa hadza nafyun lil majazi yasma'uhu man qaruba wa man ba'uda ini adalah apa peniadaan untuk majaz ucapan apa nah barakallahu fikum nam suara Allah taala didengarkan orang yang jauh sebagaimana orang dekat mendengarnya karena kesimpulannya tidak ada majaz. Kita nawati ya. Syekhul Islam Taimiyah menukilkan semakna laisa hunaka majazun la fil Quran wala fis sunnah wala fil lughatil Arab walakinnahu yuqal uslubun asalibil Arab. Di sana itu enggak ada majaz. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada itu hanya hanya gaya, gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Terkadang meminjam kata itu gaya bahasa orang Arab. Karena majaz itu kan meminjam kata kan? Zaidun asadun. Z adalah singa. Wah. Apanya ini Taufik? Z adalah singa. Kepalanya apanya? Eh, keberanian meminjam, meminjam kata dari singa karena singa dikenal dengan apa? Dikenal dengan Malikul Ghabah raja hutan. Eh, berani dia. Sehingga apa? Dikapa, meminjam kata. Kata mereka majas, kita kata itu hakikat sebenarnya. Hakikat cuman maknanya apa maknanya barakallahu fiik? Hakikat secara lughawi urfi syaratnya ada tiga kan? Nah, barakallahu fiik. Hakikat secara, secara bahasa sama secara uruf, secara uruf sama secara apa? Secara syariat. Semuanya kembali kepada hakikat, tidak ada majaz ya, itu kesimpulannya. Hadza dalilun ala anna hadzal kalam hakikiun. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kalamnya itu hakiki. Buktinya mana dalilnya? Itu nih. Yang jauh mendengar sebagaimana yang sebagaimana apa? Orang yang dekat mendengar. Berarti menunjukkan apa? Bukan majaz, benar-benar suara itu loh. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Wa annahu bisawtan bahwasanya Allah taala berbicara dengan suara. Wa annahu yusma' ucapan Allah taala didengar. Wa dzalika fil mahsyar yaitu di padang mahsyar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di padang mahsyar yang sangat luas sekali dataran yang sangat daratan atau dataran yang sangat luas sekali. Paham ya? Tidak ada bangunan di situ. Ngeri. Idza hasyarallahu al-khalaiq yaumil qiyamah yunadi bi sautin anal malik anad dayyan. Apabila Allah taala mengumpulkan kelak mengumpulkan dikumpulkan semua makhluk dari kiamat Allah telah menyeru manggil dengan suara anal malik aku adalah raja penguasa zat yang maha kuasa anak danyan dan aku adalah zat yang membalasi Hada sarihun fi anna hadzal kalama sadir min Allah jalla wa Ini terang-terangan bahwasanya ucapan ini benar-benar muncul dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar muncul dari Allah Subhanahu wa taala wa annahu bisautin wa annahu yusma' dan bahwasanya itu dengan suara dan didengar fahal ba'da hadzal tafsil wa hadzal bayan nam apakah ha? Eh, setelah rincian seperti ini nah barakallahu fiik ha? Eh, dan penjelasan seperti ini nam yaitu penjelasan apa penjelasan bahwasanya bayanun fi Allah jalla wa ala yatakallam kalaman haqiqiyan Allah Ta'ala bicara dengan pembicaraan yang benar secara hakiki wa annahu yatakallam idza syaa dan masanya Allah Taala berbicara sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki, apakah ada pengingkaran lagi itu maksudnya? Wa anna kalamahu yatajaddat, perhatikan lafaz ini yatajaddat ini ya, dan kurang bingung. Dan bahwasanya ucapan Allah Taala yatajaddat, apa yang yatajaddat itu? Nah, kalau fikum terbarui sesuai dengan kehendak Allah Taala. Paham ya? Qadimun nau hadisul ahad jenis kalam sejak dahulu Allah Taala disifatkan kalam. Berbicara atau enggak bicara Allah Taala punya sifat kalam itu nau Tadi per individu kalam, per kalam Allah telah bicara dengan Musa, bicara dengan Nabi Muhammad. Sama atau beda pembicaraannya? Beda, terbarui gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan Allah Taala kehendaki. Paham baik-baik insyaallah ya? Nah, Al-Qur'an bahasa Arab. Zabur, Taurat, Injil mungkin dengan bahasa lain. Itu semua kalamullah azza wajalla. Kan itu. Nah, kita lihat sini, sedikit lagi wa anna kalamahu yatadaddad subhanahu wa ta'ala wa tasya ya'mur wa yanha wa yakhluqu yarzuq bahwasanya ucapan Allah taala itu terbarui kapan Allah taala kehendaki Allah taala perintahkan Allah taala melarang Allah taala menciptakan Allah taala memberikan rezeki kullu dzalika bikalami itu semuanya dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya semua urusan Allah taala, perbuatan Allah taala Nah, menciptakan atau yang semisalnya. Apabila menginginkan sesuatu, Allah Ta'ala tinggal mengucapkan kepada sesuatu tersebut, kun, fayakun, jadi maka jadilah. Paham ya? Nah, berarti menunjukkan apa? Benar-benar Allah Ta'ala berbicara. Ada suaranya enggak tadi? Ada suaranya enggak? Hah? Ada. Pembicaraan tetap ada suaranya. Manusia aja kalau orang bicara ada suaranya. Paham ya? Cuman suara manusia ada dua macam. Ada yang pelan, ada yang keras, tapi ada suaranya. Ada hurufnya enggak tadi? al ada hurufnya. Kalau orang berbicara tanpa huruf, itu bukan bicara namanya. Orang pun nggak paham. Paham ya? Ya, Afif, hmm. Ngomongnya hmm gitu. Orang nggak paham karena bukan bicara namanya. Paham ya? Allah alam sawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.